Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid amma ba'du iman hadirin hadirat sekalian jemaah salat duhur MTT yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Qalbun salim diambil dari sebuah frase dari surah Asy-Syu'ara ayat 88 89 yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim di hari tidak ada lagi manfaatnya anak keturunan juga harta kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim dengan hati yang selamat. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala kita akan bicara tentang kolbun salim dan ciri-ciri orang yang memiliki kolbun salim. Kolb itu hati hotelima rahmati Allah. Dan hati itu kata Rasulullah SAW, Ala inna fil jasadi mudghah, idha saluhat, saluhal jasadu kullu, wa idha fasadat, fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam tubuh kita ada sekerat daging. Kalau sekerat daging itu baik, kata Rasulullah, maka semua anggota tubuh baik. Kalau sekerat daging itu bermasalah, maka seluruh tubuh bermasalah. Ketahuilah, sekerat daging itu, kata Rasulullah, namanya qalb, hati. Dan ikhwat terima rahmati Allah Subhanahu wa taala ini yang senantiasa diminta oleh Rasulullah SAW kepada Allah doa doa agar senantiasa hati mantap taat ibadah pada Allah doa yang maksud Rasulullah Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik ya Allah yang membolak-balikan hati mantapkan hatiku dalam agamamu hafal semua kan doa ini Allahumma coba sama-sama يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي ala dinik ya Allah yang membolak-balikan hati tetapkan hatiku untuk senantiasa berada dalam agamamu maka ihwatalima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala kalau hati yang selamat adalah hati yang senantiasa husnuzon sama Allah yakin akan janji-janji Allah taat atas perintah Allah Mau lapang, mau sempit, mau lagi di atas, mau di bawah, mau gelap, mau terang, Allah kasih hidup ini yang penting adalah nggak pernah bergeser dari ketaatan pada Allah. Maka banyak orang yang bisa bahagia di hotel iman dalam kondisi lapang tapi ketika lagi sempit nggak bisa terima. Banyak orang yang senang kalau dikasih bahagia sama Allah Subhanahu wa taala, hidupnya Allah kasih rezeki yang banyak, tapi begitu Allah sempitin rezekinya dia sedih Enggak, itu bukan hati yang selamat, bukan. Hati yang selamat adalah yang senantiasa husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah kadang-kadang Anda tidak bisa merasakan kebahagiaan kecuali Allah hadirkan kesedihan. Maka kesedihan, kesempitan, gelap, musibah itu juga penting dalam hidup kita. Rasulullah SAW sudah wafat dan bagi orang-orang di sekeliling Rasulullah udah seperti kiamat ikhwatul iman ngedengerin Rasulullah wafat apalagi bagi umul mukminin Aisyah maka ngelihat pintu ingat Rasulullah ngelihat baju ingat Rasulullah ngelihat rumah ingat Rasulullah benar-benar nangis terus maka Abu Bakar nggak tahan juga Abu Bakar kemudian ngirim cucunya namanya Khulah kamu temenin pipi kamu ya Aisyah itu jangan sebentar-bentar nangis terus maka kemudian Hula kemudian sore itu lagi nemenin Umul Mukminin Aisyah di teras rumah. Tadapannya Bunda Aisyah ini lagi kosong. Ihwatalimah rahmati Allah. Nenang masa-masa indah bersama Rasulullah. Maka kemudian bertanyalah khulah ini. Yang kemudian ada dalam dicantum oleh Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Pertanyaan ini luar biasa dahsyat jawabannya. Khulah bertanya, Wahai bibi, kenangan indah apa yang kalian miliki bersama Rasulullah saat hidup? Ini pertanyaan kenangan indah maka kalau kenangan indah kita bersama istri, barangkali hotel iman adalah punya rumah di mana, mobil berapa, tabungan yang kita miliki. Tapi hotel iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah, kebagian rumah tangga itu boleh jadi bukan pada saat lapang. Kondisi yang paling indah yang tidak mungkin kita lupa adalah saat kita bersama dalam kondisi sesulit apapun. Bayangin. Maka umul muminin, tatapan mesin rawang kosong, dia ngomong begini. Kunna na'udul hilal. Thummal hilal. Thummal hilal. Salah satu hillah fi syahraini mutataliyai. Kami pernah ngitung, kata Ummul Mu'min Aisyah, bulan sabit muncul, bulan sabit lagi, bulan sabit lagi, tiga bulan sabit, dalam dua bulan berturut-turut. Karena dalam sebulan, bulan sabit ada dua, betul nggak? Di awal sama akhir. Selama tiga hilal itu, tiga hilal itu bulan sabit yang muncul, lam tuqad fi buyuti azwajin nabi annar. Selama dua bulan itu, tiga hilal berturut-turut, tidak pernah di dapur-dapur para istri Rasulullah SAW nyala api. Tungku nggak pernah nyala dapurnya. Hotel Iman, bayangin, bayangin. Istri Rasulullah 12, yang hidup bersamaan sembilan, Maka kebayang nggak punya istri sembilan, semua muanya dapurnya nggak pernah ngebul. Allah, kebayang nggak bagi kita yang hotel iman? Maka boleh jadi hotel iman rahmati Allah, kalau bukan kolbun salim, kalau bukan iman yang mantap, pasti istri-istri itu sudah pada minta cerai itu. Maka hotel iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai manusia wajar, manusia biasa khula bertanya, "Wa madza isyukum?" Selama itu bagaimana kalian bisa bertahan hidup? Al-aswadan dua jenis benda hitam. Al-ma at-tamr wal moya. Yang pertama korma kalau ada yang nganter kebetulan Allah kasih kirim rezeki wal moya dan air yang bening. Allah Akbar. Yang rahmati Allah. Kalau orang nomor satu di dunia ini mereka punya rumah yang gede, punya harta yang banyak wajar tapi Masya Allah hotel iman ini manusia nomor satu dunia akhirat dua bulan nggak pernah nyarah dapurnya Hotel Iman kalau misalnya Anda ngedengar saat ini Hotel iman rahmati Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu untuk beli beras, kira-kira kita beli beras nggak? Semua kita berebutan Hotel iman tapi lihat nih, lihat bahwa izah muslim itu enggak, enggak pernah ceritain kesulitannya kepada orang lain, enggak. Apa kenangan yang paling indah, wahai bibi? Kami pernah menghitung hilal, hilal, hilal. Tiga hilal dalam dua bulan berturut-turut. Dan selama dua bulan itu tidak pernah nyala tungku di dapur kami. Ikhwataliman rahmati Allah. Maka berapa banyak di antara kita ikhwataliman mungkin pensiunnya masih 2 sampai 5 tahun lagi, puyengnya udah dari sekarang. ketakutannya udah mulai dari sekarang masih ihwatalima rahmati Allah rezekinya masih Allah jamin tapi sudah mulai takut man asbah minkum aminan fi sirbi siapa di antara kalian kata Rasulullah SAW, dia dapati dirinya keluarganya aman mu'afan fi jasadihi dia dapati dirinya keluarganya sehat badannya indahu kutu yaumihi dan dia punya makanan di hari itu nggak usah ngomong besok nggak usah ngomong tahun depan nggak usah hari ini Allah sudah hadirkan makanan perhatikan siapa yang rumah tangganya aman badan dirinya dan keluarganya sehat dan punya makanan di hari itu faka'anna mahizat lahu dunya bihadzafiriha maka ketahuilah Allah sudah kumpulkan semua kenikmatan dunia untuknya maka ikhwatal iman kalbun salim punya husnuzan sama Allah alim seorang sahabat saya jemaah saya, murid saya ini kisah nyata yang disampaikan alim dulu Ustadz hidup mengejar dunia di kantor tuh di jam 7 dan nyampe sampai jam 10 malam pokoknya saya kejar-kejar dunia pengen jadi karyawan terbaik pengen dapat promosi, pengen dapat prestasi yang terbaik. Masya Allah, ngejar-ngejar dunia itu Ustaz, kata Alim, jangankan pergi ke masjid, sholat aja masih banyak yang bolong. Dan banyak manusia yang begini, Hotel Iman, khawatir, khawatir pada masa depan dirinya, keluarganya, tapi dia menggadaikan iman sama Allah. Rezeki itu ihwatal rahmati Allah yang penting berkah asal banyak. Setuju nggak kira-kira? Daripada sedikit kakak berkah. Setuju? Setuju. Nah, udah. Yang penting berkah asal banyak. Eh bener Ustaz Kolaps Perusahaan saya tutup Banyak perusahaan Hotel Rahmati Allah Saya ceramah rutin apalagi perusahaan-perusahaan tambang yang dulunya di Forbes 500 mereka menduduki 1 sampai 10 itu perusahaan-perusahaan tambang. Tapi masya Allah kalau saya silaturahmi apa kabarnya kawan-kawan di Exxon, di Chevron segala macam. Ustaz, kami udah dirumahkan, coba yang itu. Padahal dulu iri betul tuh. Kalau bicara tentang penghasilan, posisi, fasilitas, masya Allah luar biasa hebatnya. Sama-sama nih kayak alim, Begitu sudah dirumahkan saya Ustadz, udah hancur karir saya, maka udahlah. Saya nunggu panggilan kerja di mana-mana, saya ngelamar belum ada panggilan. Hidup mantap Ustaz. Apa tuh mantap? Makan tabungan. Lama-lama kurang, lama-lama kurang, nggak ada penghasilan. Hotel rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat nih, ini rupanya caranya Allah manggil alim maka saya tahu mumpung lagi banyak waktu mulai benahin ibadah saya jadi rajin pergi ke musola di kompleks saya Ustaz dari tadinya saya nggak bisa baca Quran ah, punya waktu untuk belajar baca Quran punya waktu lagi untuk hafalkan surat-surat pendek lama-lama sering tampil sering ada di musola sering dengerin ngaji eh orang-orang nyalah jadi nyuruh saya jadi imam imam rawatib Insya Allah lebih indahnya lagi iwatul iman kalau dulu dipanggil-panggil sama Allah azan kagak datang. Alim yang terjadi iwatul iman ini 15 menit sebelum azan udah ada di rumah Allah tuh liatin bayangin. Rupanya Allah mau kasih rezeki yang dari dulu absen buat dia nih. Apa yang terjadi hotel iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Oh Masya Allah saya ngerasakan damai, tenang Meskipun banyak orang yang merasa prihatin saya gak kerja Tapi saya ngerasakan ini gak bakal ketuker nih Ini ada rezeki Allah yang mahal Tapi yang bahagia cuma saya doang Ustadz istri saya, anak-anak saya kagak ngerti itu bahwa kebahagiaan dalam ibadah itu nggak ngerti. Yang mereka tahu duit mana duit begitu. Maka sampai kami udah habis-habisan Ustaz, tapi saya masih tetap aja nyaman ini sebut kolbun salim Sore itu menjelang maghrib kata saya, Alim, saya udah rapi, udah pakai baju koko, udah pakai sarung, udah pakai peci, mau menuju musola. Maka begitu saya melangkah, kata Alim, eh anak saya yang kecil, kira-kira usia 8 tahun, anak saya perempuan ngomong gini, Ayah, aku mau makan ayam bakar dong, kata dia. Hati lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, matanya berbinar-binar Ustaz. Maka saya tahu saya nggak punya duit. Ibunya kagak punya duit, tapi daripada bikin hatinya kes, apa nyesek, dia kesel, saya ngomong begini, insya Allah nak, sore ini kita makan ayam bakar. Kata liman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak saya kemudian teriak, "Ye, kita makan ayam bakar." Dia lari-lari muter-muter, dia ngomong tuh masuk kamar. Dia ngomong ke mamanya, "Mama, mama, kata ayah, insya Allah sore ini kita makan ayam bakar." Bukannya nyambung tuh kesenangan anaknya, eh tiba-tiba saya dengar istri saya ngomong gini, "Enak lu ya, janji macam-macam sama anak." Udah tahu duit kagak punya, ngejanjin ayam bakar. Kalau anak nangis lu tanggung jawab gitu. Men, Gimana sih perasaan kalau hati perasaan hati kita kalau dikecilin sama istri sendiri? Oh, masya Allah. Maka kemudian nyesek saya Ustadz, tapi saya nggak ngejawabin, saya keluar aja deh. Maka sambil tek hati saya, saya ngomong nih sama Allah, ya Allah, aku hambamu yang miskin, tapi engkau yang maha kaya. Ya Allah datangkan untuk kami ayam bakar, minta. Kalau tawakal tuh, fatawakal al hayyilladhi layamu, tawakal kepada Allah yang nggak pernah mati dan hidup selamanya. Dialah As-Samad, Allah As-Samad, dia tempat kita bersandar. Maka hotel iman dia pergi nih. Ke salam salat maghrib dia imamin. Habis zikir, doa, begitu salam-salaman, eh seorang jemaah ngomong begini, Pak Alim, saya ngundang Bapak sama semua jemaah syukuran di rumah saya. Maka begitu ngomong syukur, dek, Alhamdulillah. Langsung kebayang nih, nasi berkat. Betul nggak kira-kira? Dalam hatinya alim, ya Allah nggak apa-apa dah ayam bakar nggak usah nasi berkar jadi terima kasih insya Allah anak saya senang maka betul apa yang diduga ma'alim habis zikir, tahlil, segala macam yasinan pulang setiap jemaah ke bagian nasi berkat kresek tuh dia tenteng kresek sama seperti jemaah di dalamnya styrofoam anda tahu nggak nasi berkat isinya apa pernah dapat nasi berkat nggak? Hah? Alim nanya sama saya, Ustadz, nasi berkat kalau menurut Ustadz gimana? Ya, gue Ustadz, hampir tiap hari terima nasi berkat. Saya bilang, nasi uduk atau nasi kuning lim. Terus Ustadz, kasih emping, kasih bawang goreng. Ya mungkin kalau nggak suwir telur dadar, kasih ayam lah kali sepotong. Nah ya, begitu Ustadz, nasi berkat. Di kampung saya, di kompleks saya juga kalau nasi berkat begitu. Maka yang hotel lima rahmati Allah, bener dia tenteng tuh, alim dia bawa. Begitu dia tenteng yang hotel lima rahmati Allah, dia ngomong gini sepanjang jalan, ya Allah terima kasih atas nikmat ini. Dengerin, syukur nikmat meski sedikit. Boleh jadi hotel lima kalau harta kita makin banyak, dikasih nasi berkat, belum tentu kita mau nentengnya, apalagi kita makan. Dia tenteng nih, dia tenteng. Dia ngomong, ya Allah makasih atas nasi berkat ini. Maka selama perjalanan dia syukur, biarin ya Allah, ayam bakar nggak usah. Ini juga insya Allah anak saya senang, istri saya senang. Maka dengan wajah yang sumringah wa taliman dia ketok pintu. Tak tak tak, Assalamualaikum, tak tak tak, Assalamualaikum. Maka kemudian dia dengar anaknya yang tadi itu yang minta, umur 8 tahun yang ngomong, Waalaikumsalam, gitu. Anaknya berlari kedengeran langkahnya, dia buka pintu. Maka ihwata lima rahmati Allah, matanya berbinar. Saat itu Ali menunduk dan mengatakan, nak coba lihat ayah bawa apa ini? Itu. Maka begitu ngeliat kresek itu, anak saya tidak tahu nasi berkat. Eh, tiba-tiba dia langsung teriak, Ayah, aku kan maunya ayam bakar. Pokoknya ayam bakar, nggak mau nasi berkat. Itu. Oh, Masya Allah, dia langsung lari, dia nangis, dia masuk ngomong sama mamanya, maka nyanyi lagi itu dalam kamar. Tahu kan, gue bilang juga apa, jangan janjiin macam-macam sama anak. Ngelihat anak saya itu nggak mau nerima ini nasi berkat, ya Allah, nah ini rezeki dari Allah, jangan ditolak. Nanti Allah murka. Enggak, aku maunya yang berkat. Makanya hotel iman, saya dididik. Kata lem saya dibiarin sendiri itu masuk, enggak, nggak ada nyambut, istri saya kagak nyambut, anak saya kagak nyambut. Maka kemudian saya taruh nih kata lem nih. nasi saya berkat, saya duduk begini. Saya lihatin ya Allah, jangan kau murka pada diriku dan keluargaku hanya gara-gara nggak ada yang mau makan nasi berkat ini, ya Allah. Ya Allah, saksikan. Aku menjadi hamba yang bersyukur. Biarin, kalau istri saya, anak saya nggak mau makan, biar saya yang makan, ya Allah. Maka kemudian saya keluarin tuh styrofoam, trek dari kresek. Saya baca basmalah. Anda tahu yang hotel lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pengen tahu nggak sorga kata Allah? Pengen tahu nggak sorga? sorga itu kata Allah Subhanahu wa dalam ayat dalam banyak ayat Al-Qur'an walahum fiha ma yashtahun di sorga kalian pengen apa aja Allah datengin tek itu maka dalam kondisi dia dengan air mata nyesek anaknya kagak mau nerima bawaannya ini maka dia bilang ya Allah biarkan saya yang makan dia baca basmalah begitu saya buka styrofoam Ustadz Masya Allah saya langsung takbir kenapa Lim? Itu nggak ada nasi bareng secuil pun Ustaz. Terus yang ada ayam bakar utuh seekor Ustaz. Jadi waktu dengan ayam bakar gitu, langsung saya takbir Allah Akbar. Nah, ma, ayam bakar, ayam bakar gitu. Maka ikhwatul rahmati Allah, istri saya kemudian keluar tuh ma, anak saya. Seperti kagak percaya adegan sinetron mendek-mendek tuh mereka datang. Waktu datang hotel iman mereka ngelihat Masya Allah kami duduk bertiga Kami makan ayam bakar Demi Allah Ustadz Mulai dari makan sampai selesai makan Kami bertiga nangis Dan itu adalah ayam bakar paling nikmat dalam hidup kami Ya udah belum puasa sekarang Maka datang hotel iman Rahmati Allah Nih lihat Anda bisa ngerasain hotel iman Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Hati yang kolbun yang salim adalah yang senantiasa husnuzon husnuzon sama Allah kalau kita bisa husnuzon dalam kondisi lapang maka husnuzonlah dalam kondisi sempit sama Allah itu ciri-ciri yang pertama waktunya udah habis Hah? ciri yang kedua yakin yakin sama Allah Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam yatikum masalul ladzina khala min qablikum masadhumul ba'sa wad wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib Surat 2 ayat 14. Am hasibtum emangnya kalian ngira an tadkhulul jannah kalian pantas masuk surga walam yatikum masalul ladzina khalu min qablikum masatumul ba'sa wad dharra padahal kalian belum pernah diuji digoncang dihancurkan hatta yakula rasul walladzina amanu ma hingga rasul dan orang-orang beriman saking nggak sanggupnya nerima ujian dari Allah mereka berkata mata nasrullah kapan sih pertolongan Allah datang ala inna nasrullahi qarib ketahuilah pertolongan Allah dekat-dekat. Maka yang hotel lima rahmat Allah yakin kalau anda taat sama Allah Subhanahu Wa Taala, makin taat, eh yang anda rasakan adalah hidup anda makin diuji sama Allah. Oh yakin bahwa pertolongan Allah benar lagi datang. Makin anda lempeng, makin anda difitnah. Oh yakinlah bahwa anda bakal naik kelas, Allah bakal tolong. Tapi kalau iman kita biasa-biasa aja, ibadah kita biasa-biasa aja, nggak pernah diuji, nggak pernah difitnah oh maka nggak pakai naik kelas tuh Inna asyaddan nasi ibtilaan al-anbiya. Manusia-manusia yang paling dahsyat menerima bala, ujian, musibah, mereka adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang mengikutinya, kemudian orang-orang yang mengikutinya. Maka makin mantap iman, maka makin uji sama Allah. Tapi jawabannya yakin, yakin, bukan mental. Kalau mental, murtad. Mental, syirik. Makanya hotel lima rahmati Allah Subhanahu wa taala kisah para nabi, kisah para solihin sudah banyak kita dengar. Sekarang Ustadz, ah seperti biasa mau cerita pengalaman kisah orang-orang biasa nih kayak kita yang hotel lima rahmati Allah diuji sama Allah. Sore itu hari Rabu, Ustaz terima SMS dari seorang pria dari Kepulauan Seribu. Ini anak waktu itu usianya 27 tahun sebutlah namanya Abdul Majid belum belum nikah dia tapi meski belum nikah Abdul Majid itu punya anak banyak anak yatim hampir semua anak, anak yatim di pulau itu yang ngurusin Majid mau di sekolah di yayasannya di sana maupun sekolah di luar kota di Jakarta mau di mana aja dia yang cariin biayanya maka Ustadz udah berkali-kali tausiah di sana Ustadz kenal Abdul Majid maka hari itu Majid SMS hurufnya semuanya kapital, huruf besar. Ustadz, habis maghrib ada di rumah enggak? Kata Majid, hurufnya kapital semua. Maka kemudian saya tahu Majid lagi ada di Jakarta, saya jawab nih langsung. Ada di rumah Majid, tapi jangan pada maghrib, pada isya aja ya, biar ngobrolnya lebih lapang. Saya ngomong begitu. Wa rahmati Allah. Kemudian dia ngomong, Ustadz mohon maaf mau ngerepotin, pakai tanda kutip. Dan SMS kedua masih kapital tuh. Saya jawab lagi, ngerepotin kagak apa-apa Majid. Saya tahu tuh, bahasa ngerepotin itu pasti UUD, ujung-ujungnya duit. Ditunggu pada Isya. Setengah delapan, malam itu malam kemis, ikhwatul lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pintu rumah saya diketuk tuh. Duk, duk, duk, duk. Duk, duk, duk, duk. Saya tahu karena sudah poin pasti Majid nih. Tapi anehnya nggak ada yang ngucap salam. Begitu saya buka pintu, seret gitu, ihwatul lima rahmati Allah. Eh, Masya Allah, itu majid mukanya nekuk seperti orang stres punya masalah berat. Dia pegang kepalanya, dia ngomong gini, Ya Allah Ustaz, tolongin saya, saya punya yang benar nih. Kagak pakai dipersilahin, itu majid yang katanya kiai di kampungnya. Masuk rumah saya, langsung duduk. Begini nih, cereng. Dia lemes. Masalah apa majid? Saya ngomong, Ustadz, kalau punya duit tiga setengah juta, tolong pinjemin buat saya. Saya punya masalah nih. Masalah apa? Eh begitu dia ceritain, saya kagum luar biasa sama anak ini. Rupanya Majid ini cerita dulu di awal tahun ajaran dia ngomong sama anak-anaknya semuanya anak-anak yatim, anak-anak kalau kalian raportnya bagus, prestasinya lebih bagus daripada tahun kemarin, nih dengerin ya, Bapak janji mau ngajak kalian jalan-jalan ke Jakarta. Nah, Hotel yang Allah, majid cerita nih. Maka semalam dia ngobrol sama para guru. Para guru ngelapor bahwa hari Sabtu mau pembagian rapot. Maka kemudian begitu lagi ngobrol pembagian rapot, Majid seperti Allah inget ini. Majid ngomong, gimana Pak? Anak-anak prestasi lebih bagus. Oh, bagus. Kami aja bingung. Bagus-bagus sekali nilainya. Coba-coba lihat. Berapa rapot ditunjukin secara random. Begitu dilihat di Hotel Iman, senyum Majid. Waktu lagi senyum, Allah ingetin. Eh, Majid, Nih lihat, ditunjukin wajah anak-anak yatim itu. Kamu pernah ngejanjiin kalau rapot lebih bagus, bawa anak-anak jalan-jalan ke Jakarta. Ingat sama janjinya Hotel Lima Rahmati Allah, dia rembukan, rupanya uangnya kagak ada, perlu saldo tiga setengah juta. Sayang aja belum kenal sama MTT, betul nggak kira-kira? Maka dia nyebrang tuh dari lautan Pulau Untung Jawa, nyari saya nih ke rumah. Makanya begitu Ustadz, saya bingung nih, hari Sabtu mau bagi rapot, duitnya belum ada, ntar anak-anak sedih. Hari Ahad kita jalan-jalan, tolong Ustaz daripada taruh di bank, mendingan pinjemin buat saya tiga setengah juta. Wa ta'ala rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Majid yakin banget sama manusia yang katanya Ustaz Bobi ini. Dia ngira nih Ustaz keren, rajin tampil di TV, pasti duitnya banyak begitu. Maka datang yang ta'ala rahmati Allah, maka kemudian saya ngomong begini nih, Para Majid, tiga setengah juta Ustaz beres begitu saya ngomong beres dia senyum tiga setengah juta bakal datang besok pagi gimana caranya malam ini lu sama gue tahajud majid. terus doa sungguh-sungguh minta sama Allah terus nah satu lagi nih tiga amalan nah, selain tahajud doa lu punya duit berapa di dompet dia bingung hotel mana dia mau begini nih kenapa Pak ada duit berapa di dompet ada sih dua setengah, kata dia. Maka Hotel Imam rahmati Allah, dia nggak usah ngomong gini, ini saya minta seratus ribu. Buat apa? Buat sedekah. Sedekah sama antum. Barangkali otak masih belum jalan. Gue terhina banget dibilang sedekah buat antum. Bukan buat gue, maji Lo cari orang ada pengemis di jalanan, lo sedekah. Dengan tiga cara ini, Majid. Satu, tahajud. Yang kedua, doa. Yang ketiga, sedekah. Insya Allah, tiga setengah juta bakal Allah datengin besok. Dari mana tuh rumusnya? Oh, Anda bakal baca rumusnya dalam surat 32 Ikhwatul Iman surat sajadah ayat 16. Ustaz ulang nih. Boleh dicatat. Surat 32 ayat 16. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau kita punya masalah, kita punya hajat yang kira-kira nggak bakal ketakar, susah kejangkau sama kita, caranya tiga kata Allah. Satu tahajud, satu apa? Tahajud. Yang kedua, doa sungguh-sungguh. Yang ketiga, sedekah. Maka insya Allah Allah tolong. Malam itu saya ngomong-ngomong gini, lu kerjain tiga hal ini majid, insya Allah besok pagi tiga setengah juta datang. Maka hotel lima rahmati Allah, tadi kan saya ngomong, orang yang kolbun salim itu yang yakin pol sama Allah. Kalau yakin setengah-setengah, hotel lima rahmati Allah, oh antum gak bakal pernah nyampe makam para nabi. Makom para nabi tihotalimah rahmati Allah hidupnya, matinya, hartanya, segala-galanya buat Allah. Maka tihotalimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala dari mulai setengah delapan sampai jam sembilan. Dia muter-muter aja. Pokoknya minta tiga setengah juta. Saya bilang, lu menjadi lu kerjain itu, kerjain. Hingga akhirnya saya kan sama istri, sama anak-anak terbiasa pada isya tidur. Ini orang jam sembilan nggak pulang-pulang nih. Maka saya kesel, saya masuk kamar kamar udah gelap, anak-anak masih kecil masih tidur bersama kami, maka kemudian saya bangun istri saya, eh bangun bangun bangun. Ada apa bi? Kata istri saya, nyimpan duit berapa? Ada saya sekian ratus ribu rupiah. Sini minta 250, saya bilang gitu. Buat apa? Anda majid buat anak yatimnya. Maka lampu kagak dinyalain takut anak-anak bangun, maka kemudian istri saya ngambil duit 50 ribuan 5 lembar 250. Maka nggak ada amplop, maka kemudian dikasih langsung ke tangan saya keluar dari kamar yang hotel lima Allah, saya tenteng tuh lima puluh ribuan begitu saya tenteng saya tutup pintu Majid tuh yang tadinya lemes ngeliat saya tenteng duit dia langsung hijau matanya dia kira saya mau ngasih tiga setengah juta saya ngomong begini nih Majid nih biar selesai masalah lu saya kasih Masya Allah saking girangnya nggak pakai malu dia hitung depan saya tuh satu dua tiga empat empat di tangan kanan tersisa satu yang di tangan kiri hotel lima satu lembar maka dia ngomong gini Ustaz, kok cuma dua setengah? lima puluh ribu maksudnya. Kan saya perlu tiga setengah juta dia bilang gitu ya. Eh Majid, tadi gue suruh sedekah berapa? seratus ribu Ustaz. Nah, lo tambahin nih, dua puluh ribu lagi, jadi tiga lima puluh, lu sedekahin. Insya Allah tiga setengah juta bakal datang besok pagi. Tahu yang terjadi wa ta'ala rahmati Allah subhanahu wa ta'ala masih nggak percaya juga saya bilang Majid pulang loh saya usir nih karena sudah malam dan dia harus nyebrang lautan juga nih maka wa ta'ala rahmati Allah subhanahu wa ta'ala masih di atas motor nih, belum dia tutup nih kaca helm, dia ngomong gini, Ustadz, emangnya kalau saya kerjain tahajud, doa, sama sedekah, tiga setengah juta pasti datang. Majid, pulang saya ngomong gitu. Saya teramat yakin hotel iman bahwa pertolongan Allah pasti akan Allah hadirkan buat orang-orang yakin. Ini pada yakin apa enggak tiga setengah juta datang? Ini tatapannya persis seperti majid malam itu. Tuh. persis. Maka nanti hotel iman rahmati Allah syarat pertama nih iman itu pada Allah harus yakin. Besoknya nih hari Kamis. Besoknya hari Kamis di Hotel Iman. Sampai pukul 13 lebih Alhamdulillah Majid kagak telepon, Majid nggak SMS. Saya teramat yakin Allah selesaiin tiga setengah juta itu. Tapi jam 13 lewat berapa saya lupa itu Hotel 5 Rahmati Allah Majid SMS. Lagi-lagi hurufnya kapital. Dia ngomong begini. Ustadz tahajud udah doa udah, sedekah udah, tiga setengah juta belum nyampe nih Ustadz gitu. Oh ya hotel lima Allah, begitu di SMS santai saya jawab gini, Majid kalau tiga jurus udah, sekarang saya kasih jurus keempat, tawakal. Waman tawakal, Allah fahu Siapa yang menyerahkan diri urusannya sama Allah pasti Allah cukupin. Tawakal Majid, tawakal saya ngomong gitu. Maka hotel lima rahmati Allah subhanahu wa taala, enggak lagi di SMS, enggak lagi di telepon, saya yakin Allah hadirkan tuh duit. Tapi masih Allah jam 19 lewat 36, saya masih ingat. Hari itu Hotel Iman, Majid SMS. Itu lagi-lagi kapital, tapi redaksinya ekstrim. Dia ngomong gini, Astaghfirullahalazim. Dosa apa saya Ustadz? Segala-gala jurus udah saya amalin, tiga setengah juta belum datang. Oh begitu ya, Hotel Iman rahmati Allah. Allah belum kasih itu apa yang diminta. Saya lemes tuh, nggak bisa ngejawab tuh SMS. Saya tatap tuh SMS Majid. Saya ngomong begini nih, langsung saya dialog sama Allah. Ya Allah, kenapa sih tiga setengah juta buat anak yatim kagak dikasih? Buat orang kafir, musyrik engkau kasih ya Allah. Buat hamba-hambamu yang lain kau kasih. Sementara ini hamba-hambamu yang solihin, anak-anak yatim kekasih. Dari kekasihmu ya, ya Allah, kenapa gak dikasih? Maka tiba-tiba mulut saya mulai nih ngeracau. Ya Allah, kalau engkau tidak kasih tiga setengah juta buat Majid dan anak-anaknya, kemungkinannya dua. Mulai ngancem nih saya. Satu, Majid udah kagak mau lagi doa. Yang kedua, lebih gawat lagi nih Allah. Boleh jadi dia kagak beriman lagi padamu. Mungkin di atas aras Allah senyum. ya godik. Diancam nih. Tak nah, yang terjadi, Wadalimah Allah. Eh, sakinah itu turun. Teng, tiba-tiba ngerasa tenang saya. Saya ngomong begini nih langsung. Langsung bergerak di jempol saya. Majid, Allah nggak tuli, Allah nggak buta. Teruskan semua jurus itu. Insya Allah tiga setengah juta datang hanya aja saya nggak berani besok pagi. Udah lewat 24 jam men. Malam Jumat Itu malam Jumat. Jadi sudah 24 jam. Maka besok Jumat pagi jam 7 saya masih ingat. Saya masih ngantor dari di dalam. Hari itu nggak bawa kendaraan, saya naik kendaraan umum. Metro Mini penuh, saya pakai handsfree. Tiba-tiba masuk nih miss call, ring ring gitu. Maka kemudian baru saya mau pencet tuh handsfree-nya, eh mati. Maka sepertinya Allah pengen ngerahasiain. Bob, ini ada cerita bagus, kagak enak kalau dengerin di atas Metro Mini. Baru saya turun, dua langkah kira-kira, masuk lagi tuh. Tring, tring. Saya pencet, truk itu. Tahu lima rahmati Allah, di sana, di seberang sana ada suara yang girang banget. Ustadz! gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Suara Majid nih. Ini orang Masya Allah stres kagak ngucap salam masuk rumah saya. Sekarang bahagia kagak ngucap salam nelfon saya ini. Kenapa Majid? Kenapa Majid? Ya Allah Ustaz, tiga setengah juta datang Ustaz, tiga setengah juta datang, kata Majid. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Oh, saya kejar tuh kata Allah. Ustaz, Masya Allah, saya harus buru-buru nih. Saya harus buru-buru pergi ke pulau saya, Ustaz. Besok mau bagi rapot. Ustaz, rasanya kagak pantas. Kalau saya punya masalah, saya sampai nyebrang laut, pengen ketemu Ustaz nggak pantas kalau masalahnya udah diselesaikan saya kagak soal sama Ustaz. Ustaz sabar ya, insya Allah hari Ahad saya datang ke Jakarta, saya mau cerita langsung sama Ustaz dari mana tiga setengah jutanya. Oh baik masjid, baik masjid. Maka insya Allah hotel merahmati Allah, saya lepas dia, maka kemudian titip salam buat anak-anak semuanya. Siap Ustaz. Masya Allah hotel iman saya girang, saya nggak tahu tuh masjid dari mana tiga setengah juta itu datang. Tapi ikhwatul iman rahmati Allah, ini ceramah saya udah bawa kemana-mana, bahkan saya udah bawa ke Hong Kong, saya bawa ke Australia, cerita ini bahwa tiga setengah juta bener Allah datangin buat masjid. Tapi masalahnya enam bulan saya tunggu-tunggu. Ini lagunya manusia sama aja termasuk masjid. Kalau punya masalah suka datang kepada Allah, suka datang ke orang soleh. Kalau masalah selesai, itu enam bulan saya tunggu-tunggu, Majid kagak datang ke tempat saya. Ini anak kurang ajar nih. Maka Ikhwatalima rahmati Allah, jadi saya bawa ceramah ini kemana-mana, orang seneng tuh ngedengerin bahwa Allah ijabah tiga setengah juta. Tapi orang nunggu, Ustadz itu dari mana tiga setengah jutanya? Itu dia, masjid belum datang. <laughs> jadi ini cerita gantung. Gitu. Ini kira-kira di MDT ini maunya digantung apa diterusin? Hah? Terusin. Maka kalau rahmati Allah, saya nggak tahu entah kapan Basnas sama Dombe Duafa merger Ramadan tahun itu. Saya diminta untuk ngasih motivasi kepada seluruh amilin. Maka kumpul nih ratusan amilin, Basnas dan Dompet Duafa. Saya ngasih motivasi, saya bawa kisah ini, kisahnya Majid. Waktu saya bawa tentang keajaiban sedekah, termasuk tahajud, termasuk doa, maka semua orang girang. Maka kemudian begitu saya tutup, ah itu dia masalahnya Majid belum datang gitu. Oh semua orang ketawa, saya turun itu orang semuanya nganga gitu. Makanya Hotel Lima rahmati Allah, sampai saya duduk lagi ke sofa, ada seorang ustaz namanya Ustaz Ahmad Son Haji. Pernah diundang ke sini belum? Ustaz Ahmad Son Haji, Hotel Lima rahmati Allah, dia ngakak. Dia ngomong gini, "Ustaz, Majid belum datang ke rumah Antum. Belum. Ya Allah Ustaz, demi Allah Majid niat ke rumah Antum. Bahkan bawa satu peti ikan segar. Kagak nyampe itu. Enggak benar benar kata Majid. Jadi Ustadz Son Haji bilang, Majid tuh bawa anak-anaknya Ustaz." Jadi dia mau ke Monas, dia mau ke Taman Mini, dia mau ke Ancol, semuanya dia mau datengin. Tapi namanya anak-anak sudah dibilangin bahwa di sini cuma sejam, di sini cuma setengah jam. Eh, molor. Termasuk dari itinerary itu mereka semua mau soan ke rumah antum, bawain satu peti ikan segar. Terus Ah, karena mereka pada molor Ustadz, akhirnya nggak kena semua deh, termasuk yang dikorbanin rumah antum. Lah, itu tapi ikannya kakak nyampe, saya bilang gitu. Nah gitu Ustadz, jadi mereka pulang nih, pulang menuju Pulau Untung Jawa lewat Tanjung Pasir. Maka lewat Serpong, lewat Alam Sutra, dibawa lagi itu ikan, maka ngomong gini, ngapain ikan dibawa ke pulau lagi? Tiba-tiba terbesit, ah kan lewat rumah Ustadz Son Haji, mampir ah, itu. <laughs> Jadi kebagian rezeki dia tuh. Ustadz, kata Majid, kenapa? Nih ikan buat antum. Lah tumben-tumben Majid. Enggak, tadinya saya mau bawain buat Ustaz Bobby. Tapi ini anak-anak diatur supaya sawan ke rumah Ustaz Bobby kagak bisa. Rupanya mereka molor semua. Kenapa emang ngasih segini banyak buat Ustaz Bobby? Wah, pokoknya Ustaz Bobby ilmunya mantap dah, luar biasa. Saya perlu duit tiga setengah juta, bukannya dikasih duit, dikasih amalan. Ustaz, amalan apa ya? Tahajud, doa, sedekah. Sama saya nggak percaya, tapi masya Allah rupanya benar. Allah datengin. Gimana ceritanya? Ah, mulai ini Son Haji cerita nih versinya Abdul Majid. Gimana ceritanya? Tanya Son Haji. Itu saya kagak percaya tuh mulai dari malam kemis sampai hari Jumat jam 7 pagi. Saya bingung masa pulang ke pulau kagak bawa duit. Tiba-tiba Pak Lurah, Lurah yang baru nih, Pulau Untung Jawa, nelpon. Pak Kiai, manggil Kiai ini karena emang dia Kiai di pulaunya ada di mana. Saya lagi di Jakarta, Pak Lurah. Ngomong begitu. Ngapain Pak Kiai? Ayo sini dah, habis Jumat saya mau sosialisasi ke masyarakat. Pak Kiai kan tahu, kata Pak Lurah yang baru, bahwa lurah-lurah yang sebelumnya semuanya punya masalah sama nelayan-nelayan. Orang Pulau Undung Jawa tuh gede-gede pak, item-item, serem-serem itu, nelayan dijanjin macam-macam banyak nggak terrealisasi proyek mas sering turun nggak pernah nyampe ke masyarakat dan gawatnya lagi banyak sekali oknum itu para pemimpin daerah di sono di kabupaten Pulau Untung kabupaten Pulau Seribu mereka kantornya ada segala-gala siap bahkan gajinya double double karena dianggap daerah tertinggal tapi nggak pernah muncul di sono mereka lebih suka di darat daripada di pulau maka banyak para nelayan nggak senang tuh sama pejabat yang terjadi hotel lima rahmati Allah Subhanahu wa taala, tolong Pak Kiai temenin saya. Oh kagak bisa Pak Saya ini punya hajat, anak-anak yatim mau jalan-jalan, perlu duit tiga setengah juta. Saya lagi nyumbek-nyumbek di Jakarta, belum ketemu nih sampai sekarang. Berapa? Pak Kiai? Tiga setengah juta. Eh, langsung putus pembicaraan, cep gitu. Rupanya itu lurah ngomong sama sekel, ada nggak dana masyarakat tiga setengah juta? Maka rupanya dibilang sekel ada. Ya udah siapin, nanti saya saya kasih sama Pak Kiai Abdul Majid. Anda tahu hadal rahmati Allah Subhanahu wa taala enggak lama nelpon lagi dulu dah. Pak Kiai udah pulang dah. Saya tunggu sebelum Jumat ya kita Jumatan di sini. Habis itu kita sosialisasi ke masyarakat. Kata sekel tiga setengah jutanya ada kita siapin. Anda tahu yang hotel dengerin. Kalau Anda mengandalkan otak, mengandalkan kemampuan, maka yang terjadi Anda nyari rezeki sampai jauh-jauh nyeberang lautan. Padahal kalau kita taat sama Allah, kita yakin sama Allah, Allah siapin rezeki di kampung sendiri. Masalahnya adalah, oh Anda nyebrang lautan, rumusnya juga sama, lu ibadah sama Allah, tahajud, doa, sedekah, Allah selesaiin. Dah, gitu ya. Udah kagak penasaran lagi ya. Jangan dibawa mati itu. Maka yakin, yakin sama Allah. Maka orang-orang yang kalbun salim tuh adalah orang-orang yang selalu husnuzon nggak pernah prasangka buruk sama Allah. Yang kedua, yakin ada janji Allah. Maka orang-orang yang mampu bertahan istiqomah di jalan kesabaran, di jalan keimanan, maka insya Allah Allah akan tolong. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya di orang-orang yang memiliki kalbun salim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.